Ini ya. Jadi beribadah kepada Allah tidak dianggap sempurna kalau kita juga tidak berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi dua dua hal ya. Berbuat baik kepada Allah, beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada sesama manusia, terutama ayah dan ibu dulu. Nah ini di ayat 36 ada perintah wa'budullah Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah terhadap kedua ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Siapa? Yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir. Dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Itu ayat 37-nya ya. Kelanjutannya. Hmm, baik. Hmm. Kemudian ini ada juga surah ke 6 ya. Surah ke-6 ayat 151. Surah ke-6 ini surah Al-An'am. Ada dicari eh, surah ke-6 ya Al-An'am ayat 151. Jadi kalau ada orang bertanya, Al-Qur'an menjelaskan membahas tentang ibu enggak, tentang orang tua enggak? Ada gitu ya. Ya, itu mana? Nah ini tadi surah An-Nisa. Ya, surah keempat ayat 36. Sekarang surah ke-6 ayat ke-151. Sudah ketemu? Ya, surah ke-6 sudah ketemu. Ini tuh ya. Ada ayat ke-151 surah ke-6 surah Al-An'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق Nih, jangan membunuh ya. Karena dengan alasan takut tidak bisa uh, ngasih rezeki. Nih, jangan dibunuh anaknya. Nahnu narzuqukum wa iyyahum ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون Tuh ya Ayat 151 Surah ke-6 Surah Al-An'am Katakanlah Marilah Kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Robmu, oleh Tuhanmu. Pertama, yaitu janganlah kamu syirik mempersekutukan sesuatu dengan dia, dengan Allah. Syirik kepada Allah, musyrik ya orangnya, syirik perbuatannya. Tuh, nggak percaya kan? Kalau wakimu salah, pasti wa'atuz zakah. Setelah mendirikan salat pasti menunaikan zakat. Jadi korelasi hubungannya gitu ya. Tentu yang zakat itu kan zakat sodakoh wajib, zakat, sodakoh sudahnya, infak. Nah, kalau perintah untuk berbuat baik, eh, apa beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, pasti ada korelasinya dengan berbuat baik terhadap kedua orang tua. Agama mana yang seindah ini ajarannya jawab Masya Allah ya. Itu ya, karena memang ini indah dina indallahil Islam. Din agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah dinul Islam ini bukan karya manusia. Muhammad Rasulullah tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Menandakan Quran bukan karyanya. Tapi bukan berarti Nabi tidak pintar, bukan. Ini ingin membuktikan bahwa Quran itu pure karya Allah. Itu ya. Dari Allah, isi dan teksnya, segalanya. Nanti kan ada yang uh, isinya dari Allah, teksnya dari Nabi Muhammad. Nanti ada hadis kudsi. Itu. Ya ini ya. Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Rabbu, Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia, dengan Allah. Berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu. Tuh, berbuat baik kepada ibu bapa, Islam itu ya, agamanya. Perhatikan ke atas, ayah ibumu, kakekmu, dan segalanya. Juga perhatikan keturunanmu Allah Rabbi Maha sempurna Maha Maha adil Maha segalanya Allah Maha benar Allah dengan segala firman-Nya insyaallah Jadi kita berbuat baik untuk ayah dan ibu juga jangan lupa untuk keluargamu untuk keturunanmu gitu kan Jadi ke bawah ke atas ke bawah nah, ini Berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu. Kenapa? Karena kamu takut kemiskinan kan banyak wah anak saya sudah banyak takut takut tidak bisa di, dikasih makan itu kalaupun kita kita dalam rangka menjaga ya menja, menjarangkan kelahiran dengan teori-teori keluarga berencana keluarga kecil yang sederhana yang sejahtera tapi bukan karena takut anak banyak itu tidak eh, takut tidak ada rezekinya karena wa min dabatin illa Allah rizquha. Apapun binatang melata di dunia ini, Allah akan memberi rezekinya gitu. Jadi kalaupun kita berkabeh karena mungkin salah satu alasannya adalah takut tidak bisa menyekolahkan atau mendidiknya dengan baik dan benar bukan karena rezekinya ya. Nah ini. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu enggak membunuh nah, itu itu kan tiga bulan, empat bulan, lima bulan pertama kalau udah, udah ada nyawanya ya, mulai dari empat bulan. Nah ini. Ada beberapa pendapat ulama tetap aja membunuh ya. Bayinya dibunuh akhirnya nanti yang tumbuh kista atau penyakit-penyakit yang lain yang Allah. Ya sudah, kalau kamu tidak mau ngandung anakmu, ya tak kasih nih kista, mio atau apa nah ini. Allah kan kayak gitu. Ini Berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, anak-anakmu itu. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang tampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Membunuhnya melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Yang dibenarkan Sarah seperti kisos, membunuh orang murtad. Nah, ini kan nabi palsu, murtad, rajam dan sebagainya. Bukan sesama orang Islam satu iman saling berantem, saling serang menyerang. Bukan, ini dia jelas nih. Itu. Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Karena membunuh satu jiwa sama dengan membunuh semua makhluk yang ada itu ya kecuali yang diperkenankan itu dalam peperangan kisos membunuh orang murtad rajam itu itu demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahaminya di ranjam ini kan uh, di negeri ini tidak ada ya itu bagaimana kalau seperti itu nggak ada minimal diranjam hatinya Ayat ke-23 surah ke-17. Ini masih topik kita tentang ibu. Ya, surah Al-Isra surah ke-17. Eh, ini ya. Surah ke-17. Eh, sebentar lagi nanti ada kompilasi gabungan dari indeks-indeks yang sudah dikerjakan Bu Erni ya. Mudah-mudahan bisa Ibu dan Bapak miliki akan lebih mudah lagi. Buku merah ini enak sekali ya. Tapi ini tuh lembarannya pada laut copot. Mohon maaf memang dari sononya Bu. Dilem ulang barangkali ya. Nih kertasnya kertas juga kertas apa ini koran ya. Tapi isinya Masya Allah bagus sekali. Sistematisnya enak. Kajiannya enak. Dibanding buku-buku yang lain. Yang lain bagus penuh padat. Mungkin itu juga boleh untuk kelanjutan dari buku ini seperti yang biru ya. Itu bagus penuh sekali. Sampai-sampai topik-topiknya nggak begitu jelas kadang-kadang. Ada nomor aja, 1723, oh 17 surah ke-17 ayat 23. Ya enggak apa-apa ya. Itu. Di sini ada Al-Isra, ada topiknya perintah berbakti kepada ibu bapak. Itu ya. Ayat ke-23. Sudah ketemu surah Al-Isra? Hmm, beberapa tatakrama pergaulan. Ini yang harus diingat di eh Yang harus diajarkan kepada putra-putri kita. Kadang-kadang ya itulah anak kita ya. Karena tidak ketidaktahuan. Ada juga yang sudah tahu. Nah ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا Percaya enggak ya? Ya harus percaya firman Allah yang tadi kalau perintah beribadah kepada Allah pasti setelah itu berbuat baik kepada ibu dan bapak. Itu ya. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ Ini ah aja jangan فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما Allah Qurannya mana sih agama mana yang aturannya begitu lengkap begitu jelas semuanya diatur Allah Rabbi kita tidak dikatakan beriman kepada Allah kalau kita tidak berbuat baik kepada kedua orang tua. Walaupun orang tua itu beda akidah dengan kita. Masya Allah. Ya. Apalagi ini satu akidah. Tetap dijaga nih. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ini doanya insyaallah. irhamhuma kama rabbayani saghira Allahumma firli dunubi wali li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا ya. mhm. Dan Tuhanmu, Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain kepada dia. Hanya kepada Allah kita menyembah. Cukup hanya menyembah kepada Allah saja belum cukup. Ada rentetannya. Kalau kamu beribadah kepada Allah, jangan lupa dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah Allah Rabbi Kita banyak salah ya, banyak dosa kepada orang tua kita. Anak-anak kita juga sekarang, nah kenapa jam segini baru baru pulang? Malah kita baru satu kata. Anaknya, oh, mama nggak tahu ya. Kalau nanya-nanya oh, begitu ya. Ini, masya Allah. Neng, tolong belanja ini ke warung. Ah, mama, mama merintah aja, nyuruh aja. Oh, gitu. Itu. Neng, sholat. Oh, sholat. Mama juga nggak sholat. Nah, itulah salah salah orang tuanya ya. Neng, belajar. Neng, ngaji. Oh, ah, mama nonton sinetronmu dulu. Nah, ini hati-hati ya. Gitu. Anak sekarang kritis gitu. Tapi tetap aja ya tadi itu. Orang tuanya salah aja, kita masih harus tetap hormat kepada mereka kecuali mereka menyuruh musrik, nah jangan kita ikuti. Nah ini, maka sekali-kali ini digaris bawahi ibu dan bapak kita ajarkan kepada putra-putri kita. Atau mungkin dulu kita lupa ya, namanya juga manusia, banyak berbuat salah kepada ayah dan ibu kita. Minta maaf selagi masih ada. Udah tiada, sudah tiada juga banyak berbuat berbuat kebaikan ya. Sampaikan pasti pahalanya untuk kedua ayah dari ibu kita. Itulah investasi amal. Amal berbuat baik anak soleh, pasti orang tuanya kebagian kan gitu. Wah, di surat An-Najm kan nggak begitu ya, itu mah keyakinan. Mangga silahkan masing-masing ya. Kalau saya mah masih percaya dengan hadis itu. tidak mata adama in kota amaluhu illa min salasin. Anak Adam itu meninggal, putus semua amalnya kecuali tiga hal sodakoh jariahnya ngalir selama masjid itu ada, pesantren itu ada, rumah yatim itu ada, selama itu pahalanya ngalir. Ilmu yang bermanfaat ya iyalah. Saya bisa seperti ini kan karena jasa-jasa ibu dan bapak guru saya dahulu. Pak Kiai, Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Ustadz yang sudah ngajar saya. Kan begitu. Masa mereka nggak dapat investasi, nggak dapat amal, nggak dapat pahala dari apa yang kita kerjakan anak yang soleh dan soleha itu pasti gitu kalaupun ada yang tidak sependapat tidak masalah kan masing-masing punya pemahaman kita di surat An-Najm kan seperti itu ya surah An-Najm itu surah ke berapa 58 Itu eh, masing-masing e, kita e, dalam pemahaman gitu masing-masing berbeda tidak ada masalah ya karena masing-masing punya dalil. Itu oh, surah kelima tiga. Surah kelima tiga An-Najm itu ya. Kan di sana ada uh, ini. Ini seringkali eh, saudara-saudara uh, kita yang tidak percaya dengan amal lain. Kita per, kita yakin ya, kita sependapat soal dosa, tidak ada dosa turunan dalam Islam. Jadi kalau ayah ibunya berbuat salah, anaknya tidak tidak kena. Lain dengan saudara kita Nasrani kan ada dosa turunan. Bahkan Nabi Isa itu disalib karena untuk menebus dosa manusia menurut keyakinan mereka. Dalam Islam tidak ada. Jelas di surah An-Najm nanti dicatat ya. Surah An-Najm surah ke, surah 53. Di situ ada di ayat ke-38 ya, 37, 38-nya ya. Allah taziru waziratu wizra ukhra wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura itu ya ada di ayat 38 di sana nah, yaitu bahwa seseorang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain wish itu sependapat kita ya jadi kalau ayah ibunya salah, anaknya salah, orang tua tidak mengikul. Uh, ah, ya, ayah ayah ibunya berdosa, anaknya tidak tidak menanggung dosa ayah ibunya. Kalaupun ada perbuatan keji ayah ibunya, anaknya tidak haram. Ya. Perbuatannya, perbuatan ayah dan ibunya berzina, bisa seperti itu kan? Gitu. Anaknya berbuat salah, ayahnya tidak, ayah ibunya tidak memikul tetapi kalau ayah ibunya tidak mendidik, pasti kena dong. Iya. Kenapa anaknya jadi durhaka? Karena tidak di, tidak dididik oleh ayah dan ibunya. Nah ini. Karena ada hadis lagi kan. Jika usia 7 tahun disuruh sholat. Kalau 10 tahun gak sholat dipukul kakinya. Dengan kasih sayang tentu. Nah ini. Yaitu bahwasanya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain dan bahwa bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ini saudara-saudara kita berpahaman dari ayat ini. Jadi eh, <clears throat> buat apa kita mendoakan orang lain? Nah, itu kita kita apa? Kita hargai pendapatnya. Tapi yang me, yang memiliki pendapat bahwa ada pahala misalkan seorang wanita datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ibu saya punya hutang puasa. Boleh nggak saya bayarin puasa?" Rasulullah Jawabannya diplomatis. Kalau kamu punya hutang, boleh nggak kamu bayarkan? Boleh. Seperti itu pula. Ada yang hutang haji uh, ayahnya ya, dihajikan oleh putranya. Nah ini. Nah itu ya. Tapi berbeda pendapat dari situ. Tapi kita satu sama ya. Kalau dosa tidak bisa. Eh, kita tidak memikul. Ayah ibu kita salah, kita tidak memikul dosa mereka. Tapi kalau soal per, perbuatan kebaikan tadi itu, idza mata bu adama in kota amaluhu itu. Jika anak ada meninggal, putus semua amalnya ke, kecuali tiga hal. Itu ada yang menyatakan bahwa hadis kan di bawah Quran. Jadi hadis uh, gugur oleh Quran. Ya, itu silahkan masing-masing ya. Tidak usah berantem. Itu masing-masing memiliki pemahaman. Sudah jelas ya tentang sikap bagaimana sikap kita kepada kedua orang tua di surah Al-Isra. Kembali kepada surah Al-Isra. Ini. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Allah Rabbi ah aja dah jangan apalagi ini wah mama ini apa ngabisin gini oh, insyaallah ya ini dan janganlah kamu membentak mereka itu ya. Mengucapkan kata ah kepada orang tua tidak dibolehkan oleh agama. Apalagi mengucapkan kata-kata untuk memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu. Ah aja ul sudah tidak boleh, apalagi membentak-bentak. Itu ya. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Allah Rabbi bahkan dalam hadis kan kalau kamu uh, tidak uh, kalau kamu memiliki kedua orang tua yang yang sepuh kemudian kamu tidak bisa masuk surga karena kedua orang tua itu rugi gitu gitu kan jadi kalau kita masih punya ayah dan ibu itu ladang pahala untuk mem memperoleh surga jadi kalau kita tidak bisa mendapatkan kebaikan dari ayah dan ibu yang kita pelihara kita jaga rugi gitu kan nah, hadisnya seperti itu nah ini di ayat 24-nya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayang dan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah doa, wahai Rob, Robbi, Robbi ya Tuhanku, kasihanilah keduanya. Sebagaimana keduanya telah mendidik aku waktu kecil. Allah Akbar ya, insyaAllah kita tidak akan ada seperti ini wasilahnya. Hakikatnya memang Allah tanpa kasih sayang kedua ibu dan bapak kita ya. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang-orang yang baik, maka sesungguhnya dia maha pengampun bagi orang-orang yang bertobat. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat haknya. Kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan harta secara boros. Sesungguhnya orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhan. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Wa kana syayupanu li rabbihi kafuro. Itu ya. Ada ayat berikutnya tentang mubazir. Jadi jangan membuang-buang sesuatu tanpa sebab mubazir. Kemudian di surah Al-Ankabut, surah 29 ayat 8. Ya banyak tahu ya, Masya Allah. Selama ini kita banyak berbuat salah kepada ayah dan ibu kita. Padahal kasih sayang mereka, Masya Allah ya. Kadang-kadang mereka tidak makan hanya karena untuk kita. Mereka rela kepanasan, rela kehujanan. Tapi apa balasan kita terhadap mereka? Pantas ya kasih sayang orang tua itu sepanjang masa. Kasih sayang kita sepanjang galah. Eh, seringkali ada pepatah menyatakan kalau orang tua jadi raja, kita jadi anaknya jadi ratu. Kalau anaknya jadi raja, naudzubillah jangan sampai. Orang tuanya jadi pembantu, jangan, jangan ya. Masya Allah, tidak termasuk orang yang beriman. Kalau kita ber, kita kenyang, tetangganya kelaparan. Apalagi kalau orang tuanya kelaparan, campang camping Nah ini ya, menyadarkan kita sama-sama ya dengan kajian Al-Quran ini. Jadi bukan merasa digurui, diceramai oleh Ari. Bukan. Ini Quran yang berbicara. Gitu ya, saya hanya membacakan. Sudah ketemu surah ke-29. Surah ke-29 Al-Ankabut ayat ke-8 ya. Sudah Al-Ankabut ya 29 8 29 itu nomor ayat 8 eh maaf 29 <laughs> nomor surat 8 nomor ayat mudah itu ya. Di yang lain kan kadang-kadang cukup nomor surat nomor ayat. Sudah ketemu ya? Ayat 8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين الله ربي banyak tahu kita itu ya ayat 8 Dan kami wajibkan manusia tuh diwajibkan perintah ini kan al-amru lil wujub. Amr perintah wajib. dan kami wajibkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya, kedua orang tuanya berarti ya. Dan jika keduanya memaksamu, ini Islam itu Masya Allah ya. Kalaupun orang tuanya musyrik belum belum tidak sama eh, akidahnya dengan kita, kita masih tetap dituntut untuk berbuat baik. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku, kata Allah, ya musyrik kepada Allah, jadi ya, orang tua kita mengajak kita supaya musyrik daripada kita. Dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Boleh kita, bukan boleh, harus kita tidak taat kepada mereka. Kalau mereka menyuruh untuk berbuat syirik, musyrik, ya. Gitu. Hanya kepadakulah kembalimu, lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, benar-benar akan kami masukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Itu jelas ya. Sikap kita, perilaku kita ah aja sudah tidak boleh apalagi ngebentak-bentak diomelin kedua orang tua kita jangan ya. bahkan kepada ibumu itu ya di, diingatkan ya Rasulullah kepada siapa saya harus berbuat baik kepada ibumu terus ummi ummuka ya ibumu siapa lagi ibumu baru ayahmu itu insyaallah setelah tiga kali baru ayah mana ini tetapi kalau orang tuamu menyuruh untuk berbuat musyrik sirik ya perbuatannya kamu jangan mengikuti ini ini sikap kita tapi tetap ya kita harus hormat sopan kepada mereka ajaran yang mana yang sebaik ini Allah Rabbi ya beda beda agama, beda keyakinan aja kita harus masih tetap sopan, tetap baik. Nah, itu orang sesama Islam berantem ya itu barangkali salah pemahaman aja ya. Kita doakanlah. Jangan sampai gontok-gontokan. Beda pemahaman, beda keyakinan, beda pendapat mah boleh-boleh saja, tapi jangan sampai serang-serangan itu yang malu kita. Itu malu sama agama lain. Orang Islam maunya berantem melulu. <laughs> Ah gitu. Ya. Jangan berbeda pendapat akan biasa. Asal apa dalilnya, argumennya apa gitu. Kalau ada pertentangan, pertengkaran kembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu kan surah An-Nisa ayat 59. Itu fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallah war rasul. Itu. Mereka bukan orang pintar juga, mungkin mereka lupa ya. Kemudian di surah ke-31 surah Luqman. Ini nasihat Luqman ini perlu dibaca ya dari ayat 12 sebenarnya ya. Nasihat Lukman kepada anaknya. Anggaplah kita anaknya atau kita jadi orang tua kepada putra-putri kita di surah Lukman. Itu ya insyaallah. Ya. Surah Lukman. Nanti dibaca ya. Jadi mulai ayat 12 hingga ayat ke berapa ini 19 ya. Eh, nasihat nasihat Lukman kepada anaknya diabadikan ya dalam Quran. Tapi uh, topik kita tentang ibu ini surah Luqmannya dari ayat 14 15. Coba kita lihat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 14-nya ya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن يشكر لي ولوالديك إلي المسير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون Itu 14-15 ya. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk apa? Berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. ibunya itu ya. Ini ini ini eh, ayat 13-nya tadi ya sinkron. Ayat ayat pertama ayat 13-nya kan jangan mensekutukan Allah. Jadi selalu ya dalam Quran itu sama seperti kalau ada sholat pasti ada zakat. Ada jangan mensekutukan Allah, perintah beribadah kepada Allah, pasti ada perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya digugat oleh Allah. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Dan menyapihnya dalam dua tahun. Sembilan bulan mengandungnya susah payah dua, dua tahun menyusui. Bersyukurlah kepadaku. Tuh. Dan kepada kedua orang ibu bapamu. Itu pasti ya. Perintah kepada berbuat baik. Beribadah kepada Allah berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu. Bersyukurlah kepadaku kata Allah dan kepada kedua orang ibu bapamu. Hanya kepadakulah kembalimu. Dan jika keduamu dan jika keduanya maaf. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku. Kalau ayah dan ibumu menyuruh kamu untuk berbuat syirik, musyrik, ya menduakan Allah, sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Tetapi perintahnya tetap pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, kata Allah ya. Maka aku beritakan kepadamu apa yang kamu kerjakan. Mas, masih eh, banyak ya nasihat Lukman ini. Terus jadi catat ya, jadi catat ya darinya dari 12 sampai 19 masih ini bagus sekali kata-katamu diabadikan oleh Allah diabadikan oleh Allah nasihat Lukman kepada anaknya us ya us ya ini sampai ayat 28 bacalah ya kemudian surah ke 46 Surah 46 Surah Al-Ahqaf uh, Ini mah doa syukur ya <laughs> Ini kan sering kali kita ini. Surah ke-46. Doa supaya bisa syukur. Karena manusia itu tidak pandai bersyukur. Kita digugat. Ibumu, ibumu, ibumu tuh sudah sebegitu begitu besar sama terhadap kamu. Kok kamu lupa? Jangan kayak seperti malin kundang kan? Itu. Dikutuk jadi bah batu. Ini ayat 46 ya. 46 ya. surah ke-46 Surah 46, surah ah, surah Al-Ahqaf ayat ke-5 iya, sudah ketemu ini senada sejalan dengan surah An-Naml ayat 19 kalau surah An-Naml itu Nabi Ibrahim eh, eh, Nabi Sulaiman ya bukan Nabi Ibrahim Nabi Sulaiman saat berjalan kemudian semut-semut itu bisa berbicara kemudian Nabi Sulaiman bisa mendengar itu bersyukur di situ nah ini ini sebetulnya doa untuk bisa bersyukur ada ya. Eh, doanya dari Robi Auzi nih. Ini yang dulu lagi Ibu Hajar Biasungka sering kali disampaikan. Jadi surah Al-Ahqaf, surah 46 ayat 15 dan surah An-Naml ayat 19. Teksnya hampir sama, tapi ini lebih mengena untuk kita. Coba ya. Ayat 15-nya. Digugat kita. Orang tua, ibumu terutama telah mengandung susah payah. Kamu kok tidak berterima kasih kepada mereka? Nih, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال نعم سنة sini mulainya رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين Jadi di Robbi itu. Robbi boleh ya. Rob, Robbinya kan pendek. Kalau untuk berdoa jadi panjang. Robbi ya Tuhanku ya Rob. Robbi ausi'ni an ashkura ni'mataka an an'amta alayya. Wa ala walidayya. Wa an amal salihan tardahu. Wa aslih li fi zurriyati. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini doa supaya bisa bersyukur karena manusia tidak pandai bersyukur. Dituntun oleh Allah. Jadi di surah al aqab 46 ini surah ke-46 ayat 15 ya, surah al aqab dan surah An-Naml ayat 19. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkan dia dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, Ya Rob, Ya Tuhanku, Ya Robbi, tunjukilah aku untuk supaya bisa mensyukuri nikmat engkau yang telah engkau berikan kepada aku dan kepada ibu bapakku. Dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepada aku dengan memberi kebaikan kepada anak Sesungguhnya aku bertobat kepada engkau ya Allah Dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri Itu ya Doa supaya bisa bersyukur Sayang waktunya Dicatat ya Kemudian surah Al-Isra Surah 17 uh, eh, Surah ke-17 ayat 24 Itu doa untuk ibu dan bapak Kemudian Al-Ahqaf Surah 46, 17 dan 18 Mendurhakai ibu dan bapak Itu belum ya Surah ke-17 Surah ke-17 ayat yang ke-24 Itu ya Ayat ke-24 Nah ini e, eh, 24 ya Itu doanya ada Wakur Katakan Rabbirhamhuma kama rabbayani soiro Sama seperti yang sebelumnya tadi ada tentang doa juga ya. al Itu ibu ya, menarik sekali Bapak apa yang kita pelajari insyaallah. Jadi bukan Ari yang berceramah pagi ini tapi kita semua karena belajar membaca, belajar kembali jadi pelajaran tajwidnya, belajar untuk memahami Al-Qur'an melalui indeks Quran. Nah, ada saran, ada kritik silahkan ke 0812 8287881. Jangan sungkan ya. Sampaikan saran dan kritiknya ke 0812 828 7881. 0812 8287881. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sodakoh guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti.